السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد Kembali kita melanjutkan أبواب المعاملات muamalat Hal-hal muamalat dari kitab Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di berjudul Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqh Berakhir kita pada pertemuan yang lalu menjelaskan tentang wakaf. Sekarang kita masuk bab yang baru yaitu al-hibah wal atiyah wal wasiyah. Qala al-muallif rahimahullah babu al-hibati wal atiyati wal wasiyah. Bab tentang al-hibah. Hibah sama dengan hadiah atiyah pemberian. Nanti akan dijelaskan oleh muallif perbedaan antara hibah dengan atiyah. Wal wasiyah adalah wasiat. Wahia min uqudi tabarruati dan tiga akad ini bagian dari akad-akad tabarru' bagian dari akad-akad tabarru' tabarru' akad dalam muamalat ada al-muawadat ada uqud tabarruat ada uqud al-irtifaq ada uqud tawfiq Dalam garis besarnya akad-akad yang banyak tersebut bisa dibagi kepada uqud al-muawadat al-muawadat saling memberikan ganti seperti akad jual beli sewa menyewa ada imbalan Anda memberikan uang lawan transaksi Anda memberikan barang dan sebaliknya ada yang akadnya tabaruat Anda berikan sesuatu dan lawan transaksi Anda atau orang yang Anda berikan sesuatu tersebut tidak memberikan sesuatu kepada Anda ini dinamakan dengan tabaruat ada akad tersebut ukud tausik wal istithaq akad untuk memperkuat akad yang lain dan ada akudul irtifaq ulirtifak akad tentang al-irtifak yaitu eh, bertetangga berdekatan ya tanah e, berdekatan dinamakan hukum syuf'ah dan lain lain ini bagian segala garis besarnya hibah atiyah dan wasiyah dia masuk ke dalam akad al, al tabarruat akad-akad yang tidak ada imbalan ya Kemudian mualif menjelaskan definisi masing-masing akad ini. Fal hibatu at-tabarru'u bil mali fi halil hayati was sihhah. Wal atiyatu at-tabarru'u bihi fi maradi mautihi al-makhufi. Wal wasiyatu at-tabarru'u bihi ba'da al-wafati. Definisi hibah adalah tabarru' tadarru memberikan sesuatu memberikan bilmal memberikan harta menghibahkan harta menghadiahkan harta fi halil hayati wasihah pada saat seseorang hidup langsung diserahkan wasihah dan dia dalam keadaan sehat ada memberikan sepeda atau sepeda motor atau buku ya yang ini adalah harta diberikan kepada seseorang pada saat anda hidup anda serah terimakan pada saat hidup dan pada saat memberikan dan serah terima tersebut anda dalam keadaan sehat tidak dalam keadaan sakit kronis yang dikhawatirkan sakit membawa kepada kematian ini namanya adalah hibah wal atiyah al atiyah adalah at-tabarru'u bihi yaitu menghadiahkan harta, memberikan harta fi maradi mautihi al-makhufi kepada seseorang dalam kondisi dia sakit sakit yang dikhawatirkan sakit ini sebagai sakit yang bawa kepada kematian penyakit yang eh, kronis atau penyakit yang berbahaya ya bila umpamanya dokter tim dokter menyatakan bahwa si fulan beliau terkena penyakit atau mengidap penyakit yang biasanya ini penyakit berbahaya membawa kepada kematian pada saat dia tahu dalam keadaan sakit seperti ini saya seseorang dekat dengan Allah dekat dengan akhirat dan tidak terlalu penting lagi dunia baginya betul penting dunia baginya maka dia mungkin mengatakan ya udah saya sepertinya sakit akan meninggal seperti pernyataan para dokter maka rumah yang satu saya berikan untuk visabilillah saya berikan untuk kaum muslimin yang miskin, yang fakir tidak punya rumah silahkan untuk mereka Semoga Allah memberikan kepada saya nanti rumah di surga sebagai gantinya. Ya. Ini dinamakan dengan atiyah. Dinamakan dengan atiyah. Wal wasiyatu at-tabarru'u bihi ba'da al-wafati. Dan wasiat. Wasiat bahasa Indonesia juga wasiat namanya. Menyerahkan harta setelah wafat anda mengatakan uh, sebidang tanah ukurannya 2000 kurang lebih tersebut kalau saya wafat itu tolong kalian uh, bangun masjid di sana wakafkan untuk masjid kalau saya wafat atau uh, toko yang itu kalau saya wafat saya berikan kepada si fulan atau kepada sekolah itu. Ya. Ini namanya wasiat dan tidak diserahkan pada saat dia hidup. Dia menggantungkannya dengan kondisi dia setelah wafat. Ini perbedaan antara tiga definisi ini hibah, atiyah dan wasiyah. Kira-kira jelas Ustaz? Nah. Nah. Ini Konsekuensi dari definisi, masing-masing definisi ini karena ada beberapa makna yang berbeda dijelaskan oleh para ulama dan dijelaskan oleh syariat. Al-jami'u dakhilun fil ihsani wal bir. Semuanya ini hibah, atiyah dan wasiyah termasuk dalam kebaikan dan berbuat baik. Termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra." Tidak kau dapatkan kebaikan sampai begini-begini. wa ahsin kama ahsanallahu ilaik dan berbuat baiklah sebagaimana berbuat baik kepadamu termasuk dalam ihsan termasuk dalam albir dalam kebaikan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini definisi hibah atiyah dan wasiyah kemudian mualif melanjutkan beberapa hukum mengenai masing-masing definisi ini Al-hibatu min ra'sil mal Al-hibatu min ra'si al-mali <clears throat> Maka hibah kata malif Min ra'sil mal <clears throat> Hibah yang hadiah tadi yang diserahkan pada saat hidup dan diberikan pada saat sehat itu min ra'sil man min di sini bayaniyah boleh dari ra's modal harta keseluruhan ya. tidak ada batasannya tidak ada batasannya bila seseorang memberikan hibah kepada seseorang dalam dia keadaan sehat dalam keadaan hidup ya. dia berikan seluruhnya boleh tapi bila diberikan seluruhnya sedangkan dia tidak mampu hidup setelah itu kecuali dengan meminta-minta, maka ini tidak boleh. Misalkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang Rasulullah mengatakan kepada beliau saat beliau sakit, "Innaka antazar warathaka aghniya khairu min yatakaffafu an-nas." Sungguhnya engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan tidak mampu dan minta-minta kepada manusia. Oleh karena nanti al-muallif menjelaskan bahwa seorang yang berhibah memberikan hadiah tidak dia perhatikan sisanya untuk dia. Tapi bila dia ingin mengeluarkan seluruhnya tidak ada masalah. Wal atiyatu wal wasiyatu min ats-thuluthi fa aqall li ghairi warithin. فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين Hibah boleh dari harta, seluruhnya tidak ada batasan. Tapi atiyah dan wasiyah minat sulus. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Minat sulusi fa'akal. Mulai dari sepertiga dan lebih kurang. dan sebaiknya lebih kurang. Sebagaimana asar diberikan dari sebagian sahabat, antara Umar, Abu Bakar, bahwa mereka memberikan atiyah dan wasiyah seperlima atau seperenam dari hartanya. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika dia sakit, menurut dia sakit membawa meninggal, ternyata Rasulullah mengatakan bukan ini yang membawa meninggal, bukan sakit ini. Sesungguhnya engkau akan hidup dan menjadi manfaat bagi kaum muslimin dan mudarat kepada orang kafir. Dan apa yang dikatakan Rasulullah adalah benar. Dia hidup dan dia menaklukkan perang, dia memimpin perang Qadisiyah dan menghancurkan Persia di waktu itu negara besar. Ya. Saat bin Abi Waqqas yang ketika Fathu Makkah, penaklukan Makkah, dia sakit di Makkah. Sakit di Mekah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak wanita. Bolehkah aku berapa atas sedaku bijami imadi? Bolehkah aku sedekahkan seluruh hartaku? Kata Rasulullah tidak. Anis ya Rasulullah, setengah ya Rasulullah tidak. as ya Rasulullah, sepertiga. As-sulus, was-sulus kathir. Sepertiga dan sepertiga itu boleh engkau wasiat atau memberikan atiyah dan ini atiyah namanya kan karena dia memberikan saat dia dalam keadaan sakit akan meninggal. Rasulullah pun mengingatkan sepertiga itu pun lebih besar, banyak itu. Makanya sebagian sahabat mengamalkan kurang dari sepertiga kalau dia memberikan atiyah dalam keadaan sakit dan dikhawatirkan akan meninggal. Kemudian syarat uh, atiyah dan wasiyah dalam keadaan sakit tadi dan, atau digantungkan dengan setelah wafat itu li ghairi tadi kadar yang boleh di, dikeluarkan, disalurkan tidak lebih dari sepertiga. Kepada siapa boleh diberikan ini? Kepada selain ahli waris. Kepada selain ahli waris. Bila dia mengatakan uh, dia punya memiliki istri dua, bapaknya. Kemudian dia mengatakan dalam keadaan sakit akan meninggal. Uh, toko yang itu untuk ibu kalian yang ini ibu yang satu tidak diberikannya artinya istri yang satu tidak diberikannya dan padahal mereka ahli waris dua-duanya kedua istrinya menjadi ahli waris mendapatkan seperdelapan seperdelapan dibagi dua menjadi seperenam belas yang satu diberikan oleh dia toko berarti nanti warisannya bertambah akan menyebabkan iri dan dengki sesama ahli waris ini Nah, khawatir istrinya yang tidak mendapat waris tadi ini udah mau meninggal bikin dosa <laughs> cari kerja. semoga Allah subhanahu wa ta'ala maafkan kita dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga mengamalkan suatu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ya, kalau Rasulullah mengatakan fala wasiyata atu kulla fi haqqin haqqahu la wasiyata li waris Rasulullah mengatakan tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris Fama zada anis sulus Au kana warisin, tawaqqafa ala ijazatil warasati al-mursyidin. Bila tetap dia memberikan hatiyah atau wasiyah lebih dari sepertiga. Ya. Lebih dari sepertiga. Atau dia berwasiat tadi kepada ahli waris. Maka dalam kasus ini tawakkaf atiyah dan wasiatnya tidak perlu dilaksanakan. Dia kan sakit akan meninggal atau berwasiat setelah meninggal diberikan. Berarti ketika dia meninggal tidak perlu dilaksanakan. Sepertiganya boleh. Ya. Yang kuat ahli warisnya tidak boleh. Kecuali ijazatil warasatil mursyidin. Kecuali izin dari ahli waris yang mereka adalah rasyid cerdas mereka adalah cerdas tentu mereka balik berakal dan mengerti kebutuhan mereka sehingga dengan demikian bila mengatakan mereka mengatakan ya tidak ada masalah alhamdulillah kami berkecukupan silahkan laksanakan wasiat orang tua kami tadi yang berikan setengah dari hartanya untuk sosial dan lain-lain umpamanya. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV Roja dan pendengar di Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Demikian penjelasan dari uh, eh, bahasan hibah Kemudian altiyah dan juga wasiat Sebagai mukadimah dari pertemuan kita pagi ini Dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya Dan kami harap pertanyaan sesuai dengan bab yang kita kaji agar lebih bermanfaat silahkan Anda bisa menghubungi di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 081317776543. Kita angkat untuk satu penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Abdullah di Kebayoran. Silahkan Pak. Uh, mohon maaf saat ini ada sedikit keluar dari tema. Saya mau bertanya tentang jual beli Ustaz. Ya. Yeah. Uh, misalkan saya ditawarkan satu barang uh, yang jelas tentang itu uh, dia memang kebetulan dipasarkan di internet Ustaz. Ya. Barang tersebut dipasarkan di internet begitu? Ya. Dia menjual di internet atau tidak? Dia juga menjual di internet. Tapi antum menjual dia membeli bukan melalui internet? Uh, saya menjual kembali melalui internet Ustaz. Bentar, bentar. Dia menjual melalui online internet. Yang lalu saya sebagai reseller dalam hal ini. Nah, antum beli dari dia juga melalui internet juga. Iya. Terus antum jual melalui internet juga. Betul, Ustaz. terus. Nah, itu uh, saya saya memberikan kabar ah, kondisi barang dan sebagainya sesuai dengan apa yang dia sampaikan di dalam internet itu. Hmm. Nah, tetapi memang saya akan mendapat harga khusus untuk uh, menjual kembali, Ustaz. Iya. Gimana hukumnya, Ustaz? Bentar. boleh? Antara antum dengan penjual tadi, ya. penjual di antara tadi akadnya bagaimana jual beli? Ah, jual beli Baik, eh, barang sudah antum terima atau belum ketika antum menjual kepada pembeli dari antum? Uh, belum, tetapi dia sudah mengatakan bahwa kalau antum mau jual lagi, saya memberikan harga misalkan ah, Iya, uh, jelas, jelas betul uh, antum. Astagfirullah. Cukup baik Ustaz. Baik, jazakallahu khair. Wa oh, iyyakum. Nah, saya. Hmm. Ini umum berluayah, artinya kasus yang ditanyakan tadi bukan saya yakin bukan beliau saja banyak kaum muslimin yang melakukan akad jual beli seperti ini di internet. Ya, pada dasarnya jual beli internet bila terpenuhi rukun dan syarat jual beli secara umum boleh. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Tetapi karena kebanyakan kaum muslimin tidak mengerti syarat Allah Subhanahu wa taala dalam berjual beli sehingga banyak hal yang terlarang mereka lakukan dalam jual beli melalui internet tadi. Dari kasus yang ditanyakan oleh akh tadi, beliau membeli barang dari seorang produsen melalui internet ya dengan mendapatkan harga khusus barang belum diterima dan kemudian beliau jual kembali melalui internet kepada pembeli karena beliau barang tidak diterima berarti biasanya dia minta kepada produsen tolong kirimkan penjual tadi tolong kirimkan langsung kepada pembeli dari dia begitu kan pada Rasulullah SAW dalam hadis yang dikenal Ahlul Sunan dari Hakim bin Hizam ketika dia bertanya ya Rasulullah inni abi'u washtari wa ma yahillu li wa ma yahrumu alayya qala ya ibn akhi la tabi'hu hatta taqbidahu Hakim bin Hizam menanyakan ya Rasulullah aku profesiku menjual membeli dan menjual menjual dan membeli pedagang Mohon jelaskan kepada aku apa yang boleh aku lakukan dan apa yang haram aku lakukan dalam jual beli. Artinya jelaskan kaedah-kaedah jual beli. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang kau yang kau beli, yang telah engkau beli sebelum engkau terima. Sebelum engkau terima. Ya. Ibnu Abbas menjelaskan uh, hikmah dari pelarangan ini dengan mengatakan darahim bid darahim wa ta'amu Bila Anda menjual barang yang telah Anda beli dan belum Anda terima, kata beliau, ini yang terjadi apa? Uang ketika Anda beli sudah Anda transfer uangnya. Ya. Dan ini kemudian barang yang sama Anda jual kembali. Tentu Anda mendapatkan uang yang bertambah dari sini. Nah. Sedangkan barang langsung dari penjual kepada orang yang beli dari Anda. Anda tidak memegang barang, tidak menanggung risiko barang. Maka yang Anda yang Anda lakukan hanya uang dengan uang. Uang yang diserahkan kepada pemilik barang lebih kecil dan uang yang terima dari pembeli lebih besar. Beliau mengisyaratkan kepada ini adalah bagian dari riba. Beliau mengisyaratkan ini bagian dari riba di mana uang dengan uang berlebih. Uang dengan uang berlebih. Dalam kasus ditanyakan al-akh tadi sama dengan ditanyakan oleh Hakim bin Hizam dan dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan engkau jual dulu barang sebelum engkau terima. Ya. Uh, akan anda mungkin kita mengatakan Ustaz ini dunia sekarang berbeda Ustaz online ini sekarang bisa dari Amerika dari belahan dunia manapun kita beli barang kemudian nah, kalau dulu mungkin urusannya gampang terdiserahkan hmm ya tetap ini penting dan merupakan syarat sahnya jual beli. Ya, kalau tidak yang terjadi perjudian. Karena Anda yang menjual ini, kita kata sebagai reseller atau apa namanya, dia tidak memiliki risiko. Barang tidak diterima dia kan. Ya. ya. Ketika terjadi umpamanya pembeli mengatakan, barang nggak sampai kepada saya. Kata Anda sebagai reseller, apa urusan saya? itu berarti yang produsen saya, pembeli penjual produk saya nggak ngirim. Anda urusan dengan dia saja. Anda sudah untung tidak tidak mengalami risiko. At kemudian si pemilik barang yang pertama yang di kota lain tadi yang mengirimkan kepada si pembeli akhir tadi end user tadi, ya dia mata sudah saya kirim. Ya, itu urusan Anda dengan dia. Saya sudah keluar. Ini Anda tidak mengalami risiko, kemudian untungnya besar dan terkadang pun tidak ada modal Anda. Karena bisa Anda terima dulu uang dari pembeli dari Anda, baru Anda bayar dan beli barang tadi kepada si produsen. pemilik barang atau produsen. Maka termasuk menjual barang belum dimiliki kalau kasus seperti ini. Walaupun kalau sudah akad belum diterima termasuk jual beli barang yang belum diterima. Walaupun ya. Nah, <laughs> Walaupun Rasulullah melarang, rida bagaimana? Rasulullah SAW melarang. Baik. Cuman yang jadi permasalahan, Ustaz, apa solusinya? Nah sekarang dunia sudah luas. Ya, perdagangan tidak lagi seperti dahulu. Hmm. Ya. Solusinya, ya, perbaiki akad Anda. Pertama, katakan kepada produsen tadi, pemilik barang, akad saya dengan Anda bukan jual beli, wakalah. Hmm. Itu kuasa jual. Bolehkah saya menjualkan barang Anda? Oh iya, boleh hanya dapat fee saja ya uh, perbedaan antara jual membawa wakala wakil dengan si pembeli dari pemilik barang tadi adalah kalau anda minta kalau kirimkan barang kepada si fulan dia minta oh kirim anda belum kirim uang dulu ke sebelah saya berarti begitu akadnya adalah jual beli seperti itu akadnya jual beli tapi langsung dikirimkannya dan dia bertransaksi langsung dengan end user si pemilik barang dan anda hanya dikirimkan fee ya atau nggak ada masalah uh, antara pemberi ya udah jualkan terima uangnya nanti kirimkan uangnya ke saya potong sekian persen itu boleh uh, boleh tetapi ini asas akadnya kan berdasarkan kepercayaan amanah amanah eh, nanti anda kirim dia tidak kirim uang kepada uang kepada anda punya maka sebaiknya datangi dulu umpamanya kalau anda ingin melakukan akad ini datangi beberapa uh, penjual ini ya atau punya hubungan dekat antara anda dengan dia pernah jadi tetangga pernah ini segala macam itu juga bagian uh, dari akad wakalah atau kalau tidak anda jadi wakil dari si penjual, hmm, ya, penjual. dari penjual kalau tidak terus yang lain terima dulu barang dan mengatakan kota saya jauh minta teman saudara yang berada di kota produsen tersebut penjual datangi produsen tersebut penjual terima barang setelah diterima anda baru boleh menjualkan Walaupun kemudian minta dia mengirimkan. Jelas maksudnya Ustaz. Ustaz? Masalah Ustaz. Eh? Aha, iya. masalah. Umpamanya Ustaz eh, antum penjual barangnya. Saya ingin jadi resellernya dan saya ingin jual ke seorang di kota Banda Aceh. Dia beli kepada dia dia sudah membeli kepada saya. Ketika dia membeli ya, saya belum ada akad dengan antum. Ya. Saya katakan kepada dia tunggu dulu. Saya datangi Anda, ternyata Anda jauh di kota fulan. Oh, Alhamdulillah di sana saya punya teman. Saya bikin akar dengan Anda, saya beli. Nah, tapi saya tidak ingin mengirim bawa dulu ke kota saya, akan lebih mahal kan biaya pengirimannya. Maka saya minta teman yang ada di kota Anda, saya sudah beli barang dari ada di Al Ihsan. Tolong datangi ini alamat dia, terima barang tersebut. Ya, lalu datang ke tempat Anda, kemudian terima mana barang yang dibeli oleh saudara teman saya Erwandi. Oh ini ini tadi serah terimakan ya kemudian saya di awalnya buat akad dari anda kepada anda mengatakan ah Hasan nanti akan ada orang menerima barang buat buat tanda serah terima tapi setelah itu dia menitipkan kepada anda tolong kirimkan barang ke kota Sifulan biayanya saya nanggung kota Sifulan ya ketika dia telah menerima barang tadi wakil dari saya teman saya tidak mira benar anda saya boleh beritahukan kepada anda Aceh sekarang bagaimana anda ingin beli saya sudah memiliki barangnya Nah, saya, barang sudah ada. Anda ingin beli, oh ya, ya transfer dulu. Ya. Setelah dia transfer, saya minta kepada teman, tolong serahkan lagi kepada Ihsan. Ihsan tolong kirim. Kirim. Ya. ya. Ini hikmahnya, risiko semenjak telah diterima oleh teman saya ditanggung di tangan saya. Sampai tidak sampai nggak urusan Anda tidak ada lagi. Karena risiko ini saya halal dapat keuntungan. Kalau di awal tadi, saya tidak ada risiko. Antum berdua yang ber... Saya hanya uang dengan uang dan untung besar. Rasulullah SAW nah, lara dari himaram ya teman. Keuntungan yang tidak ada resiko. Sehingga Ibn Abbas tadi mengatakan, ini bentuknya uang dengan uang, sedangkan barang masih di tangan pertama. Ay. Nah, ini bagian dari riba. Wabillahi taufiq. Sedikit penjelasan, Sekiranya saya di Jakarta, ya. penjualnya di Surabaya. Ya dan pembelian tadi di Aceh gitu. Terus saya minta penjualnya dikirimkan langsung ke Aceh ya. ke teman saya yang ada di sana. Ke teman yang di Aceh. Nah, terus kalau nanti teman yang di Aceh baru menyerahkan. Menyerahkan. Itu bagaimana? Ah, tidak ada masalah. Tidak masalah. Ya, itu juga bisa ke teman teman di Aceh. Walaupun saya tidak menerima atau melihat dan tapi jual beli antum dengan orang Aceh tadi setelah diterima oleh teman Anda di nah. Aceh. Nah. Nah. Tidak bisa dengan akad baru dengan orang Surabaya sudah anda akad, sudah akad jual beli, sudah kirim transfer uang. Lalu anda katakan kepada Aceh ini gimana? Anda ingin barangnya? Iya, sudah saya jual. Sekarang boleh jualnya ya, Saisan? Hmm. Boleh atau tidak ini? Setelah diterima dari hasil di Surabaya. Eh, di Surabaya masih di Surabaya barangnya, ah, sudah iya. akad. Nah. Tapi belum dikirimkan dia ke Aceh. Belum, tidak boleh. Belum boleh. Ya, betul. Sakallah Belum boleh dikirimkan, belum boleh Anda membuat akad jual beli dengan orang yang pembeli dari Aceh. Nah tetapi ini risikonya besar. Sampai di Aceh, sampai berarti teman anda di Aceh, diterima dia baru boleh anda hubungi orang Aceh tadi. Sekarang saya jual. Nah, ah. ternyata, tapi ternyata saya nggak jadi beli. <laughs> Risiko itu lebih besar kan? Yes, nggak ada masalah. Yes. Emang sinilah di sini halalnya keuntungan bagi anda, karena anda mengalami risiko risiko dalam jual beli. Tapi keuntungan kalau di Surabaya tadi risikonya lebih kecil dia nggak jadi masih di Surabaya hmm. tunggu dulu pegang dulu nggak jadi dia ada Aceh tadi tunggu dulu saya jualin lagi ke yang lain tapi kalau di Aceh kirim lagi ternyata yang belinya di Surabaya juga biaya <laughs> pengiriman terlalu <laughs> besar kan gitu. dari Surabaya ke Aceh dari Aceh ke Surabaya lagi ya. Allah Jazakallah khair Allah demikian dan mudah-mudahan bisa difahami semoga Allah memberikan kemudahan bagi Anda untuk menjalankan usaha dan halal Alhamdulillah kami berikan kesempatan yang kedua. Silakan. Halo. Kesempatan yang kedua. Halo. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Baik, Nam, sudah masuk dengan siapa di mana? Halo, silahkan. Halo. Iya, silahkan Bapak. Silahkan Pak. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dengan siapa di mana? Dengan dengan Abu Azam di Kerinci Jambi, Ustaz. Baik, ahlan Abu Azam. Uh, menyambung pertanyaan tadi, Ustaz. Ya, silakan sambung Pak Abu Azam, silakan. Uh, masalah jual beli dengan teknologi tadi. Ya. Uh, bagaimana dengan, dengan sistem jual pulsa, Ustaz? Jual pulsa. Eh, bagaimana cara penjualannya Pak Bu Azam ah, Ya kita kan buka outlet. Outlet terus. Nah, nah jadi, kita buka eh, daftar agen juga. Ya. Lalu uh, apa outlet, agen-agen yang lain mendaftar kepada kita dengan store deposit. Store deposit. Berarti akad nah. dengan para agen ini jual beli atau mereka tolong menjualkan dapatkan fee jual beli kan ya? Ya. Ya jual beli teh terus. Uh, lalu setiap, uh, ah, setiap pulsa yang mereka jual itu kita mendapatkan selisih harga 150 rupiah. Itu. 150 rupiah. Ah. ini pulsa langsung dikirim kepada pembeli end user atau kepada ini kepada para agen tadi. Oh, kita hanya mendaftarkan kepada anu operator pusat eh, maksud saya sekarang ada A atau B atau C membeli pulsa kepada agen-agen tadi. Jelas? Ya, agen-agen yang di bawah kita itu sistemnya yang mengecer, Pak. Eh, kemudian sebentar, ada A ingin beli dari pulsa agen atau B. Jelas? Ya. Apakah kemudian antum mengirimin pulsa dari antum kepada si uh, pembeli dari A tadi seperti pembeli dari B tadi atau ke A dulu baru A ngirimkan ke B? Tidak, langsung agen yang ngirim. Baik, ya. Berarti dia beli deposit sekian, antum serahkan pulsa sekian. Ah ya, dia ber, uh, uh, apa, membeli deposit seratus, kita <clears throat> mengirim seratus juga, Ustaz. Baik, jelas. Baik. Kan jadi Pak Ustaz. Allah khair. Kita simak jawabannya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan dari Bu Azam uh, distributor atau apa namanya berhubungan langsung dengan eh, penjual-penjual uh, dari uh, pulsa telepon seluler hmm. ya. dia mungkin membeli dengan cara deposit ke uh, pesan-pesan besar tersebut dengan jumlah sekian-sekian-sekian uangnya. Kemudian dia jual lagi kepada bawahan dia namakan dengan agen. Tapi agen ini di sini bukan akadnya makalah karena jual beli. Ya, dia jual beli lagi, dia jualkan kepada agen-agennya. Dia jualkan kepada agen-agen ini pun dengan bentuk yang sama yaitu dalam bentuk uh, deposit juga. Dikirimin uang oleh mereka 10 juta, dikirimin pulsa senilai 10 juta. Ya. Kemudian orang baru membeli uh, end user para konsumen beli dari agen-agennya ini. Ini tidak ada masalah karena jual belinya setelah diterima. Agen itu bisa menjual setelah diterima, setelah dibeli dari distributor tadi. Ya. Ada sistem kompet di sini. Kompetnya dengan diterimanya pulsa tadi. Mana? dengan terimanya pulsa kemudian baru dijual kemungkinan mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin mengenai pulsa ini bolehkah umpamanya menjual menjual pada saat di SMS saja tolong kirimkan pulsa ke saya yeah. besok uang saya kirim yeah. ya iya. atau nanti kalau terima gaji saya kirim uangnya baru saya bayar ya apa ini jual beli tidak tunai tidak ada masalah di mana pulsa diterima dulu, uang belakangan dengan syarat boleh bertambah nilainya boleh, tapi dengan syarat tidak ada pertambahan bila terlambat uh, dia membayarnya. Pun dan dan syarat tanggal pembayarannya pun harus jelas. Kalau dia mengatakan e, nanti kalau ada uang saya bayar, kalau ada uang itu kapan? <laughs> Jadi kalau seminggu, tujuh hari, atau awal bulan, gajian awal bulan, tahu. Tapi kalau ada uang, walaupun sebagian ulama membolehkan berdasarkan hadis Rasulullah ila maisalah. Itu berbeda antara maisalah Rasulullah dengan masalahnya kita. Di sini mengandung unsur gharar, ketidakjelasan pada tanggal pembayarannya. Ini mungkin. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair demikian Abu Azam di Jambi barakallahu fiik. Untuk selanjutnya kami berikan telepon yang ketiga. Silakan di 0218236543. Halo halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana, Pak? Rudi di Kerawang, Ustaz. Dengan Bapak siapa? Rudi, Rudi. Pak Rudi, baik, silakan Pak Rudi di Kerawang. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh Allah ibarik fi. Ya Mau nyambung masalah pulsa tadi, ya, Ustaz. <laughs> Masya Allah, silakan. <laughs> Ini, Ustaz. Ya. Nah, itu transfer ke agen tuh ke yang punya uh, punya agen busanya. Nah, nah itu sebentar bentar. Baru dia tuh membeli sebagai pemakai konsumen atau ingin menjual lagi? Menjual lagi. Baik. Nah, karena beli deposit seharga ratus misalkan ya. Lima ratus ribu. Nah, ya, nah. Maksud deposit itu apa? Antum uang di depan? Ya, dari untuk ini apa untuk pulsa juga itu. Ya uang dibayarkan depan 900 ribu Bayar lewat transfer Ustaz ya. Lewat transfer terus um. Allah Baru di Kerawang Terputus sambungan teleponnya Belum kita bisa dapat Baik. Kita belum dapat gambaran dari pertanyaan Bapak Dan mungkin bisa hubungi kembali Pak ya Di 021 Kita beralih untuk telepon selanjutnya Ya silahkan Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Adi Pak Tambun Utara. Pak Adi, di mana Pak? Tambun Utara, Tambun Utara baik, Pak. Baik, silakan Pak Adi. Gini saat Anda ini punya usaha. Terus punya anak buah ada enam orang. Iya. Uh, aneh dengan anak nama anak buah ini adalah bagi hasil ya Nah, buahnya kan enam enam itu ah, terdiri dari dua tiga grup Satu grup tuh dua orang. Hmm. Nah, itu untuk bagi hasilnya sebaiknya menurut sarannya gimana Ustaz? Usahanya apa ini Pak Ade? Usahanya bergerak di bidang jasa nih Ustaz. Jasa Anda ya. memiliki mereka bekerja kepada dia atau apa ini? Dia bekerja sama saya, San. Saya kan punya usaha jasa. Ya. Kemudian? Nah. Kemudian Tentu bagi tiga grup, dua-dua, ya, dua-dua. Ya, dua-dua satu satu grup dua-dua. Ya. Nah, aneh bagi hasil mereka itu 60 40, Ustaz. Siapa yang 60 siapa 40? Yang 60 aneh. Mereka 40. Kalau ada hasil, kalau nggak ada hasil mereka kalau nggak ada hasil nggak ada apa-apa saat. Semua juga nggak apa-apa. Hmm. Anda ikut kerja di situ saat. Tidak ada masalah. Baik, itu saja Pak. Nah, terus yang kedua boleh nggak saat? Betul. Gini saat uh, eh, kita punya sawah sebidang sawah nih saat. Apa? Sawah. Ah. apa di bidang sawah Pak? Sebidang sawah, se sawah. Baik, baik. Punya sebidang sawah, terus. Ah Terus anda gadai. Gadai itu apa artinya? Minjam uang, kemudian ini jaminannya. Uh, ya, anda gadai mas seseorang dengan harga 5 juta umpamanya, ya kan? Pinjam uang 5 juta, ini sewa gadaiannya. Uh, selama umpamanya 5 tahun gitu ya. Selama 5 tahun pinjamannya. Terus. Uh, terus sawah itu diolah oleh saya, saya punya uang kan. Yang pemberi pinjaman. Ya, yang memberi Terus. pinjaman. Nah, itu menurut syar'inya penggadaian kayak gitu seperti Nanti apa? dapat uang bagi hasil dari itu atau tidak? Oh enggak, enggak ada saat. Nanti kalau aneh bisa ada uang 5 juta baru aneh tebus dalam waktu 5 oh, tahun itu. Juga dia enggak bayar upah sewa. Enggak bayar saat Jadi juga enggak dipotong dari dari hutang. Enggak, enggak dipotong. Baik. Baik. Nah. Enggak gitu aja ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. khair Pak Adi. Ya, kasus tanyakan Pak Adi ini sering terjadi. Nah. Ya, bukan di daerah beliau saja, hampir di seluruh daerah di eh, kaum muslimin di Indonesia. Di mana seseorang memberikan pinjaman uang. Ya, kalau nominalnya umpamanya 5 juta. Jaminannya ini sawah. Hmm. Tapi ini dimanfaatkan oleh si pemberi pinjaman sampai hutangnya lunas maka ini adalah qard manfaatan bahwa oh, riba ini jelas pinjaman mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman iya. karena selama orang ini belum mampu memberikan belum menunaikan pinjamannya dia mendapatkan keuntungan dari ini menggunakan gratis yang seharusnya kalau dia sewa umpamanya per tahun sewa dari sawah tadi umpamanya 500 ribu 5 tahun 2 juta 500 sekarang dia tidak nyewa dan tetap orang itu mengembalikan uang pinjaman penuh berarti berapa dikembalikan oleh pemilik sawah tadi 5 juta ditambah dengan hasil menyewakan sawah yang tidak diberikan 2 juta 500 7 juta 500 dan inilah dua juta lima itu adalah riba ya. Riba. Walaupun resiko ditanggung Apa namanya pemberi pinjaman. Ini bukan jual beli. Nah. <laughs> <laughs> kalau jual beli lain adalah ihsan, kalau jual beli ada resiko. Kalau ini ya, ya, akad rahan hanya diterima untuk pada saat dia tidak mampu mengembalikan selama lima tahun ini sawah dijual Nah, tapi tetap la yughlaqu ar-rahnu min sahibihi alladhi yarhanuhu lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Rasulullah mengatakan barang yang digadaikan kepada seseorang sawah tadi itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya. Mana? Itu tidak pinjaman. Lahu ghunmuhu, milik dia keuntungan dari sawah ini wa alaihi ghurmuhu dan bila terjadi kerusakan sawah tidak Ah, habis sawah di air umpamanya sehingga menjadi bagian dari dasar sungai umpamanya maka kerugian bukan kerugian orang yang menerima gadai tetapi kerugian dari pemilik barang gadai dan keuntungan dari pinjaman tadi inilah ribanya ya. dan ini banyak terjadi di kaum muslimin hendaknya kaum muslim bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala solusinya mudah Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba bagi Anda yang e, memiliki uang atau Anda yang memiliki yang butuhkan uang. Anda butuh uang berapa? 5 juta. Kalau sawah ini disewakan per tahun berapa? 1 juta umpamanya. Eh, Anda katakan pada sebulan, saya sewakan kepada Anda sawah saya ini 6 tahun seharga 5 juta. Hmm. Untung dia dengan cash uang di depan. Untung dia 1 juta kan? Penyewa dari awal saja untung satu juta dia. Ya. ya. Nah karena dapat uang 5 juta Anda serahkan kepada dia Ini boleh untung rugi Boleh Selama 5 tahun dia gunakan sawah ini Ini ya. solusinya Wabillahi itu. taufiq Baik Jazakallah khair Demikian Pak Adi di Tambun Semoga ini memberikan solusi bagi usaha Bapak Barakallahu Fik. Kita angkat satu telepon kembali sebelum kami angkat dari pertanyaan pesan singkat Silahkan Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Andi, Pak di Subang. Baik, silakan Pak Andi. Ingin menanyakan ini Pak, itu eh, program pemerintah yang yang namanya BPJS itu mengandung eh, riba atau tidak ya Pak ya? Karena karena katanya itu seperti asuransi. Dan boleh pertanyaan kedua ya Pak? Ustaz. Boleh. Satu saja Pak Satu, Satu saja. Yang kedua boleh. Baik, silakan Pak. Ah, silakan Pak. Uh, itu yang bekerja di apa? Uh, di dealer, di dealer motor atau mobil itu bagaimana hukumnya ya Pak Ustaz? Uh, eh, aja ya Pak Ustaz ya. Sebentar Pak, sebentar Pak Andi, Pak Andi. Ya, ya. Dealer ini maksudnya dia jual dengan tidak tunai, dengan kredit atau gimana maksudnya Pak Andi? atau dia bekerja bagian bengkelnya atau apa atau umum nah, iya bagi, bagi, bagian uh, marketing kayak gitu Pak ya? Ustaz. Ya, Pak. Baik, Pak Andi. Jazakallahu khair. Nah, silakan. Eh, uh, khair kepada Pak Andi bertanya dari Subang. Pertanyaan pertama beliau ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh kaum muslimin mengenai badan pengelola apa jaminan sosial, sosial. yang sekarang ada kesehatan dan nanti insya Allah akan ada lagi selain kesehatan ya, badan ini ditunjuk oleh negara langsung oleh Bapak Presiden ya bagaimana hukum mengikuti ini bolehkah atau tidak Allah salah alam saya pernah diskusi dengan eh, GM dari badan ini yang bidang keikutsertaan tadi beliau dapat gambaran tentang hakikat dari ini semua ini eh, jenis Indonesia mungkin baru tetapi dari negara lain ini lama diterapkan sudah dengan mereka namakan domain istimai ya, atau oh, jaminan sosial sosial ya, betul mirip ya, ini kalau langsung oleh negara ya. Indonesia baru menerapkan ini dan ini dampak positifnya banyak banyak termasuk bagian dari tanggung jawab negara kepada rakyatnya ya. di mana premi yang mereka bayar atau iuran yang mereka bayar kecil mereka mendapatkan jasa yang jauh lebih besar dari itu ya anda bayar mungkin 25 ribu, 50 ribu sebulan tapi sakit apa saja operasi berapapun biayanya akan ditanggung mungkin kita akan bertanya kan bukankah ini gharar nah. orang yang bayar 50 ribu baru sekali bayar kemudian sakit di rumah sakit selama satu bulan <laughs> dapat dia pelayanan senilai umpamanya 100 juta ya, gharar besar nih orangnya. bisa jadi si B yang sudah bayar 50 50 50 per, per bulan dan sudah bayar 5 juta umpamanya ternyata tidak sakit-sakit -sakit. dapat apa-apa rugi kan dia ya gharar ada tetapi tidak semua gharar diharamkan berbeda dengan riba tapi ini juga dengan riba nanti kita jelaskan gharar ada tetapi Gharar tidak semua gharar diharamkan. Ada gharar yang dibolehkan. Bila gharar dalam akad hibah, akad hibah, ta'awun, saling membantu dia dibolehkan. Ya. Dan ini yang kita jelaskan nanti pada hukum-hukum akad hibah, iya dan wasiyah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang banyak dan kaidah bahwa yuktafaru ghararu fi al-hibat. Gharar dimaafkan dalam akad hibah. Dan di sini bentuknya kita menghimbah, membantu. Membantu saling tolong menolong bagi kaum muslimin, bagi kaum Indonesia yang mendapat musibah, Anda bantu dan dana yang Anda sumbang. Bila Anda yang dapat, Anda dapatkan juga. Ya. Dan kenapa kita katakan hibah ini? Bukan akarnya muawadat, bukan antara kita dengan badan ini berbeda dengan asuransi kesehatan secara umum yang ada bila anda sakit tadi ya sakit bayar bayar 50 premi sekali ya dapat pelayanan 100 juta siapa yang rugi dalam ini yang rugi adalah lembaga uh, askes tadi asuransi kesehatan anda untung hmm. untung namanya sakit untung <laughs> Masya Allah sakit untung bila anda tidak sakit Siapa yang rugi? Kita. Anda, berarti tidak sakit berarti rugi. <laughs> yang untung adalah lembaga asuransi tadi. Ya. Ini bentuknya muawadah tukar menukar. Bila uang Anda berikan ke dia, dia untung untung rugi. Ini gharar besar dan bukan dalam akad tabarruat, tapi akad muawadah. Tapi antara Anda dengan lembaga badan tadi tidak. Akadnya bukan muawadat. Ya. Ketika Anda serahkan ini, ternyata banyak klaim dari anggota BPJS ini. Banyak. Ada sekitar 200 300 sebenarnya pada uang kecil mereka, kita kecil. Air mereka kecil. Kekurangan ini ditutupi oleh negara. Dimasukkan dalam anggaran APBN. Allah taala ini saya dapat informasi dari GM tersebut ditutupi oleh negara. Bukan badan ini. Ya, Bila ada keuntungan kelebihan surplus dananya maka tidak boleh dari sekian hari kalau saya lupa seharinya ini dana harus ditarik oleh negara dan diberikan masuk APBN jadi ini bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya bukan untungan rugi bukan negara rugi yang untung tidak ya dan akan dana adalah tabaruan niatkan dengan tabaruk dan bukan akan tabaruk jadi boleh dia tapi masih ada satu yang masih mengganjal kepada saya dan semoga eh, BPJS dan negara mau mengindahkan hal yang satu ini yaitu bila ada unsur riba bila terlambat premi distorkan atau iuran distorkan maka akan dikenakan denda per bulannya 2% hmm. ini bentuk riba jahiliyah anzirni azidka beri aku masa tangguh maka aku tambah hutangmu 2% ya ini masih ada maka semoga Allah bukakan hati kepada para pemegang kebijakan dalam hal ini untuk mengubah mengubah yang satu ini. Ya. Alasannya seperti biasa, seperti alasan yang lain-lainnya, yaitu kalau tidak diterapkan sanksi sama sekali mereka nggak bayar-bayar. Jangan terapkan sanksi, tapi putuskan keanggotaannya langsung. Seperti listrik prabayar Anda putus kalau tidak bayar Anda <laughs> beli pulsanya. Bagaimana? Mau hidup eh, gelap-gelap malam hari? <laughs> ya kan? maka ini lebih efektif untuk mereka agar membayar tepat waktu Hmm. ya kemudian dalam kasus seperti ini berarti masih ada unsur ribanya dalam keterlambatan tadi walaupun anda mengatakan saya tidak terlambat ketika mendatangani itu anda ikut dalam akad menuju riba kecuali katakan pak saya curhat yang ini ya <laughs> kita baca, ini riba pak oh iya saya setuju ketika ada setuju tidak ada masalah ya, ya. tapi kasus ini karena ini riba karena ini menggunakan kesehatan untuk orang yang tidak mampu dan mereka sedang mengalami sakit sakitnya e, berbahaya Sakit berbahaya biaya besar ya. ini darurat namanya bagi dia insya Allah tidak masalah dia mengikuti uh, program ini karena biayanya murah ya waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma itu ilaih Allah telah menjelaskan sesuatu yang diharamkan kepada kalian kecuali kalian terpaksa melakukannya dan dia terpaksa harus cuci darah umpamanya uh, sepekan dua kali dengan biaya yang tidak sedikit sedangkan dia biaya yang didapatkan, uang yang didapatkan, rezeki yang didapatkan per bulannya hanya untuk biaya makan dia saja, ya. Dan dia sekarang sakit. Ini boleh dia ikut BPJS. Karena dia darurat. Walaupun ada unsur ribanya. Nah, riba dalam keadaan darurat boleh. Tapi agar semuanya bisa mengikuti ini karena tahun 2019 kalau tidak salah beliau mengatakan bahwa akan diwajibkan. Ketika diwajibkan, kita tidak berdosa yang mewajibkan tersebut yang berdosa karena tidak bisa kita mengurus urusan-urusan kita sebagai warna negara hak kita kecuali dengan kikir pesertaan tadi tapi agar ini gampang seluruhnya seperti yang tadi hilangkan ribanya ini korolnya sudah dibolehkan ya karena koran termasuk koran dibolehkan kemudian buat peraturan yang bila terlambat berlima hari diputus kikir keanggotaannya dan pengit, apa untuk pengulangannya lebih eh, dibuat uh, aturan administrasi yang lebih berat sehingga tidak terlambat dalam dalam hal ini membayarnya. Wabillahi taufiq. kalau khairan penjelasannya dan ya. mungkin satu uh, saja Pak Andi ya di kita ya kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Oh kan? iya, satu itu sudah banyak. Nah, kita berikan kesempatan iya, iya, ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaan dari pendengar kita, bagaimana hukum membagi waris tetapi orang tua masih hidup apa dan bagaimana kriteria hibah dari orang tua kepada anak-anaknya sesuai syariat karena ini mungkin uh, perbedaannya agak tipis saja ya, dari umum Ainan di Tangerang. Ya, membagi waris orang tua masih hidup. Ini warisan siapa? <laughs> warisan kakek yang sudah meninggal mungkin masa atau siapa? Ya, akhirnya persyaratan pembagian harta waris itu bila seseorang meninggal. Hmm. Tahakkuk muti al-muris hakuk hayatu alwaris syarat warisan dibagi bila yang memiliki harta meninggal nah. yang mewariskan ini meninggal yakin dia meninggal maka bila tidak yakin nanti ada permasalahannya lagi memangnya dia menghilang mafkud atau tenggelam yang tidak diketahui ujung beritanya kenyataan di hidup atau tidak ini syaratnya dan tahakuk hayatul waris dan ahli warisnya diyakini dalam keadaan hidup bila diyakini dalam keadaan tidak yakin dengan hidup dia tidak menerima waris juga maka kalau orang tua masih hidup tidak mungkin waris dibagikan yang kedua tadi hibah kepada Iya, yang kedua kriteria hibah dari orang tua kepada anak-anak yang satu. Eh, hibah kepada orang tua nanti insya Allah akan kita bahaskan dengan rinci nah, pada pertemuan selanjutnya karena ada pembahasan-pembahasan yang butuh pembahasan yang sangat rinci tentang hibah orang tua kepada anak. Baik. Kita pending satu pertanyaan dari Umu Aina nanti insyaallah pada babnya Bu. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya bekerja di bidang jasa interior dan ada proyek dari sebuah lembaga keuangan konvensional untuk merehab eh, gedungnya. Apakah proyek ini bisa saya ambil Ustaz? Jazakallah khair. Allah eh, Allah taala ini termasuk dari tolong menolong di dalam melancarkan akad ribanya. Sebagainya jangan diambil oleh itu. Jazakallah khair dan kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya uh, diajak untuk bekerjasama di bidang uh, jual jamu dengan salah seorang pengusaha. Namun di sisi lain dia juga memiliki usaha yaitu penjualan khamar. Uh, apakah saya bisa bekerjasama dengan beliau dengan mengambil usaha jamunya saja? Jazakallah khair bentuk kerjasama seperti apa? Apakah syirkah hmm. atau kamu atau jual beli putus? Kalau bentuknya jual beli putus, yaitu anda beli jamu dari dia, anda jualkan, ya, atau anda marketing hanya untuk yang jamunya saja, ya, ini tidak masalah. Walaupun anda mengatakan, kan termasuk walaupun seorang bagian menganggap ini kan termasuk membantu usaha kamarnya juga. Hmm. karena dapat untung nanti siapa tahu diberikan untuk kamarnya. Hmm. Ya, ini tolong menolong iya, tetapi tidak langsung dan dilarang tolong menolong yang langsung. Ya, tolong menolong seperti menjualkan kamarnya itu iya, tapi tidak langsung tidak masalah. Karena kalau gitu anda nggak bisa juga, juga tidak bisa juga menjual atau membeli sesuatu kepada orang yang non muslim yang malah musyrik. Bila anda jual beras, Pak, anda agamanya apa? Islam atau syirik? Hmm. Atau tauhidnya bagus atau tidak? Tapi ahli bid'ah. Hmm. Karena kalau saya jual beras kepada anda, anda musyrik atau lebih dah, nanti anda makan jadi sehat, jadi kuat, jadi syirik anda jadi kuat dan bidah anda jadi kuat. <laughs> Tidak, tidak pernah seperti ini. Kaum muslimin dari masa ke masa berjual beli, Rasulullah pun berjual beli dengan Yahudi. Rasulullah membeli dari membeli dari seorang Yahudi dengan tidak tunai. Otomatis ketika Rasulullah beli dari dia, kuat kan berarti markas uh, uh, ekonomi dia jadinya. Iya, dapat untung dia kan. Ini tidak ada larangan. Ya, begitu juga membeli dari Pokoknya ada beberapa perusahaan asing yang dimiliki oleh non-muslim Tidak ada masalah anda beli dari dia oleh Rasulullah beli dari Yahudi Walaupun anda katakan kan membantu Membantu misi mereka Membantu tapi tidak langsung Boleh Yang dilarang adalah membantu yang langsung Maka bila bentuknya adalah Jual beli dengan uh, jamu dia Tidak ada masalah Tapi kalau menjadi bagian dari usaha Anda berikan modal juga dia membuat sebuah PT PT ini mengelola jamu dan membuat jamu dan membuat khamar nah. ya. lalu anda ikut saham di sana tidak boleh tidak boleh kalau ada penjelasan Kal kalau dia mengatakan ini yang khamar enggak ini hanya saham untuk jamu ya, saja kan. ya boleh saham dari jamu saja memiliki saham persen, sekian persen kemudian nasihati dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. sehingga hidupnya lebih berbahagia dan anda pun mendapatkan pahala dari Allah Jalla fi'ula dalam memberikan hasil kepada saudara anda sendiri saya kira cukup lah Jazakallah khair dan demikian bagi Bapak yang bertanya terkait dengan uh, usaha jamu tadi Semoga Allah memberikan kemudahan Dan ini merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan pagi ini Dan sebagai kesimpulan sementara saja Ya uh, Dalam masalah hibah, wasiat, dan uh, apa tadi, atiyah ya, ada tiga, tiga definisi yang dijelaskan para ulama dalam hal ini Telah kita perhatikan kaidah dan hukum-hukumnya Sehingga tidak salah melangkah dalam hal ini Dalam ini jelas niat kita baik Memberikan sesuatu tanpa imbal dari manusia Hanya mendapatkan imbal dari Allah Jalla fi'ula ya, Bila salah khawatir kita akan mendapatkan dosa ya. Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi